لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوع وأكواب موضوعه ونمارك مصفوفه وزرابي مبثوثه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Akbar.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 عباد الله di mana pada kesempatan hari ini hari Idul Adha, hari sembelihan yang merupakan hari terakhir dari Sepuluh awal Zulhijjah yang dimuliakan oleh Allah yang mana sering kita ulang di hadis Ibnu Abbas yang asalnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maka di lafaz Abi Dawud dan Imam Ahmad disebutkan ma ayamin ahabbu ilallah fiha bil amal as illa fi hadhil ayamil ashr hatta jihad hatta jihad ila rajulun yakhruju bi amwalih summa lam yarji' maka disebutkan bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah dilaksanakan padanya amal-amal soleh kecuali pada sepuluh awal dari bulan berhijab. Meskipun orang yang berjihad fisabilillah ya Rasulullah, meskipun orang yang berjihad fisabilillah kecuali seseorang yang keluar untuk berperang dengan hartanya dan senjatanya dan tidak kembali. Maka di hari ini, di hari yang terakhir, di mana Sembilan hari sebelum itu Allah menyibukkan kita atau Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk sibuk melaksanakan puasa di siangnya, melaksanakan sholat berjamaah di salawat al far di masjid, ditambah lagi dengan terus menuntut ilmu. Setelah salawat, badal fajr, badal zuhur, badal asr, kemudian dimudahkan untuk bersadapat dan pada kesempatan terakhir ini Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan sembelihan sebagai penutup dari amal ibadah ayamul asr setelah kita menghadiri salat Id dan mendengarkan khutbah Id maka perlu dicangkan bahwa apa yang telah kita lakukan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal-amal soleh kita zadun liyomil ma'ad dan begitupun kita melaksanakan acceleration percepatan dalam amal-amal sedikit tetapi pahalanya besar di sisi Allah dan juga kita bisa melaksanakan faith booster pelejit keimanan di hari-hari ini maka bagi mereka yang diberikan oleh Allah kemudahan dalam beramal soleh, intabihu, la tabtar, bi'amalik as-soleh, jangan kalian tertipu dengan amal-amal soleh kamu. Wallah, fa inna hadhihi al-amal as-salihat laisa biquwatina wala bidakaina wala inna innama wallah hada min fadli rabbi wa rahmatihi alaina maka sesungguhnya tidaklah ibadah yang kita lakukan kecuali rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena ijtihad kita dan bukan dikarenakan semangat kita dan kecerdasan kita bukan, tetapi ini semuanya dikarenakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan mudah maka oleh sebab itu, pendalilannya banyak di dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Maka tidaklah manusia berkeinginan untuk melaksanakan sesuatu. Namun itu semua atas persetujuan dari keinginan Allah. Maka jika kita menginginkan untuk melaksanakan ibadah, di sepuluh awal Dhul Hijjah. Namun Allah tidak menginginkan dan Allah tidak memudahkan bagi kita. Maka kita pasti tidak akan pernah melaksanakan puasa. Tidak akan pernah bisa mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan tidak akan mampu terus menerus menuntut ilmu. Tetapi Allah akan menyibukkan dengan dunia-dunianya. Dan Allah akan memberikan sakit pada badannya. Maka Inilah dari keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Maka la tagtar binafsik min amalik. Maka jangan tertipu wahai saudara-saudaraku dari amal-amal soleh yang telah Allah mudahkan kepada kita. Maka itu hanyalah Allah mudahkan kepada kita bukan dari semangat kita dan istihad kita. Nah pada sebab itu Allah berfirman, "Walaula fadlullah 'alaikum warahmatih rahmatih min ahadin abada." Maka jika seandainya bukan karena rahmat Allah dan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan pernah ada yang bisa mensucikan diri-dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka dari Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal yang soleh. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah sekali lagi. La tazataru bi'amalik as-soleh. Janganlah kalian tertipu dengan amal-amal soleh yang telah kalian lakukan di sepuluh awal Hijjah sampai hari ini bisa melaksanakan sholat id bersama dan bisa melaksanakan sembelihan bersama dan makan dari hasil sembelihan yang sunnah, maka jangan tertipu. Karena yang menjadi poin is al istiqomah integrity, di mana kita terus beribadah sampai kita mati. Meskipun ibadah kita itu sedikit, namun Allah menginginkan consequence. Namun Allah menginginkan terus menerus secara istimror sampai kita meninggal. Maka Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Maka beribadah kalian kepada Allah sampai terus menerus sampai datang kepada kalian ajal menjemput. Dan yang menjadi poin dalam permasalahan peribadatan, Allah menginginkan terus menerus dalam keadaan terus-menerus istiqamah, integriti, meskipun sedikit. Maka Allah mencintai amal-amal yang sedikit meskipun, namun integritas, istiqamah, terus-menerus dalam keadaan konsekuensi. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah Inna ahabbal amal indallah. aduamu Walau til. Sesungguhnya amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kontinuitas. Terus menerus. Meskipun sedikit. Tetapi terus menerus. Maka ini tabih yang pertama. Dan tabih yang kedua. Pada kesempatan hari ini. Yaumun nahar hari sembelihan adalah hari pembebasan juga bagi kita kaum muslimin, terutama bagi mereka yang berniat menyembelih. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umi Salamah, tidak dakhala hilal Dzulhijjah, Faman arada ahadukum an yudakhiya fala yamassa min adfarih wa min jildih wa min sya'rih. Maka barang siapa yang masuk kepadanya bulan hijjah dan dia ingin menyembelih, maka agar tidak mengambil rambut untuk mencukurnya ataupun kuku untuk memotongnya ataupun kulit untuk mengambilnya. Maka pada hari ini di mana kita bersabar dari awal masuk Dzulhijjah sehingga kumis-kumis kita panjang. Dan yang di ketiak pun panjang. Dan yang seterusnya. Dan kuku-kuku kita pun panjang. Merasa risih. Maka hari ini hari pembebasan. Bagi kita untuk memotong dan merapikan rambut-rambut yang berlebihan dari badan kita. Dan tadi juga dari perkara sunnah. Maka bagi yang hadir kepada khutbah Jum'ah, kepada khutbah Id di musola ini agar tidak makan di waktu menghadiri salat Id ini sampai kita menyembelih dan kita makan dari sembelihan kita. Maka dalilnya telah datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban dari Sawar Ibnu Utbah dari Abdullah ibni Buraidah dari bapaknya Buraidah seorang sahabi berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau berkata bahwa Nabi dulu karena layut imut ta'ama fi idil adha hatta yarji'a diriwayat hatta yadbaha dan diriwayat hatta yakula min hati. Di dalam hadis ini sanatnya sahih ataupun hasan karena sawat Ibnu Utbah dikatakan oleh Abu Dawud As-Sijistani laba sabihi maka sanatnya hasan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu jika datang ke musola maka Nabi tidak makan sebelumnya dan kemudian dia makan dari hasil sembelihannya maka ini adalah dari sunnah dan sanatnya Hasan. Lalu tentang permasalahan apa yang dimakan, di sana ada beberapa riwayat yang dimakan khususnya adalah hatinya heper. Maka ini sanatnya tidak sahih. Telah datang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dari jalan Al Walid ibnu Muslim dari Abdurrahman ibni Mahdi dari Uqbah ibni Abdillah al Asam dari Abdullah ibnu Buraidah dari Buraidah radhiyallahu anhu sama sahabatnya, kisahnya sama. Namun ada tambahan, dulu Nabi jika pergi ke musala Id Idul Adha Nabi tidak makan sampai dia pulang makan dari sembelihannya hatta yakula min kibdihi sampai dia makan dari hatinya maka lapar hatinya mengkhususkan hatinya baik dari dua dari dua sebab tadi. Pertama Al-Walid Ibnu Muslim mudallis tadi tasmiyah dan tidak mentasri sampai kepada sahabat. Dan yang kedua Uqbah Ibnu Abdullah Ibnu Al-Asam disebutkan oleh para ulama Abu Hatim An-Nasai dan Yahya Ibnu Ma'in bahwa dia dhaif lainul hadis. Maka dari kedaifan hadis ini cukuplah kita menghidupkan sunnah. Maka ikhwah semua yang hadir di sini. Maka kami sangat mencintai kalian. Kalian sebagai tamu kami. Tidaklah kalian pulang. Dan tidaklah kalian makan. Kecuali kita telah menyiapkan sembelihan sekarang. Dan kita makan bersama. Menghidupkan sunnah. Seperti perbuatan Nabi. Jika pergi ke sholat ke musola Al-Adha maka Nabi tidak makan kecuali makan dari hasil sembelihannya. Maka kita akan makan dari hasil sembelihan kita dan ini bersifat umum. Barang siapa yang dapat hatinya alhamdulillah dan yang dapat pahatnya alhamdulillah juga. Kemudian karena sekarang gerimis kita akhiri khutbah kita dengan tambih yang ketiga dan ini cukup. Maka tambih yang ketiga barakallahu fikum tentang permasalahan daging yang kita sembelih ini. Mau diapakan? Maka sebagian awam yang tidak mengetahui, mereka akan membagikannya semuanya. Seakan-akan dirinya haram untuk memakan. Dan sebagian manusia yang lain dimakan sendiri, tidak dibagikan. Dan itu yang kami lihat kebanyakan di negeri-negeri Terutama di Arab karena setelah itu kami melihat semua rumah menyembelih. Maka berbeda dengan kita di Indonesia. Maka perlu diketahui tidak hulu dan tidak tafrih. Tidak dimakan sendiri saja. Dan tidak dibagikan semua untuk kaum muslimin. Tapi sunnahnya kita yang menyembelih juga memakan daging tersebut sebagai rasa syukur kepada Allah. Allah telah memudahkan daging di hari Id untuk dirinya, tidak untuk seluruhnya untuk kaum muslimin Disadakohkan, tidak. Maka pada bilangnya di Al-Qur'an dan Sunnah di surat Al-Hajj Allah berfirman, "Fakulu minha wa ba'isal Maka Fakulu minha, makanlah dari hasil sembelihan itu. Berarti untuk siapa? Untuk kita, orang yang menyembelih. Wa at'imul baisal fakir. Dan berikanlah sodakah kepada para fuqara dan orang-orang yang masakin. Maka ini pendalilan di Al-Qur'an dan begitu pun pendalilan di dalam hadis telah datang dari Jabir bin Abdullah dari Aisyah dan dari Abi Sa'id Al-Khudri tiga sahabat semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata Nabi atas binatang sembelihan fakulu wa adhiru wa tasaddaqu maka maknanya fakulu makanlah dari hasil sembelihan itu sehingga bisa melaksanakan seperti tadi hadis Nabi jika keluar sholat id tidak makan kecuali pulang makan dari hasil sembelihannya, maka ini dari sunnah kita makan dari hasil sembelihan kita. Yang kedua, di dalam permasalahan ini, di sana ada hadis yang seakan-akan Nabi memerintahkan kepada kita agar dibagi sembelihan kita itu menjadi tiga perkara. Yang pertama, di dalam hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam amar Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam an zabiha an nakula bisulutiha wa an natasaddaqa bisulutiha wa an nuqtiya al-jiran bisulutiha bahwa Nabi memerintahkan agar sembelihan itu dibagi tiga sama Sepertiga untuk kita makan. Sepertiga untuk disedekahkan kepada bayi Sarfatir. Dan yang ketiga, kita bagikan kepada orang-orang tetangga kita. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Maka hadis ini pembagian sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Hadis yang da'ifun jiddan. Maka dikeluarkan oleh Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla dari Talha ibnu Amr al Hadrami. Diriwayatkan dari Atha ibnu Abi Rabah dari Abdullah ibnu Mas'ud. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Nabi memerintahkan daging sembelihan dibagi sepertiga, sepertiga dan sepertiga. Maka hadis ini sanatnya dhaifun dan karena Talha ibnu Amr al Hadrami disebutkan oleh para ulama seperti Abu Hatim wa Nasai wa matrukul hadis. Hadisnya to the trash, dibuang ke tong sampah. Maka di sana banyak perkara yang ingin saya sampaikan namun sekarang gerimis daripada hujan deras, maka kita cukupkan, maka marilah kita berdoa As'alullah al-Karim Rabbal Arsil Adim an yahfadha biladana Andalusia wa an yurziqana rizqan halalan tayyiban wa amalan mutakabbala wa an ilman nafi'an. Dan kita doakan kepada semua wulatul umur. Allahumma fad wulata amrina. Allahumma sudhum. Allahumma dihim. Maka kita doakan untuk pemimpin kita mulai dari Presiden Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin dari negeri kita yang mengurusi kemaslahatan negeri kita kita doakan agar mereka selalu dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena di saat mereka dalam keadaan baik dari doa kita, maka baik untuk kita dan baik untuk kaum muslimin yang ada di negeri NKRI, maka di saat kita diperintah untuk taat kepada mereka, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, maka kita taat kepada ulatul amr yang mana mereka para ulatul amr yang di atas bimbingan Allah dan Rasulnya yang di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah sehingga Indonesia akan menjadi kaya raya dan jaya raya dan yang terakhir kita doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar